Sungguh tidak ada yang lebih berharga untuk seorang muslim dan muslimah melebihi Allah mengajarkan kepadanya ilmu dan pemahaman yang benar tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bukan hanya sekedar memori yang ada di dalam benaknya akan tetapi dia bisa mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari di permukaan bumi. Kita ambil satu contoh yang mudah-mudahan bermanfaat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qal Abdullah bin Umar berkata akhadha Rasulullah SAW bimankibayya wa qal kun fi dunya gharibun aw abiru sabilin Kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar Seraya mengambil dan memegang pundak Abdullah bin Umar Jadilah kamu di dunia bagaikan orang asing Orang aneh Atau orang yang sedang melintas sebuah jalan di antara makna asing di dalam hadis ini adalah karena berpegangnya kita kepada syariat Allah, berpegangnya kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak hanyut akan kebiasaan yang telah banyak sekali orang melakukan kebiasaan tersebut. Orang umum, masyarakat umum ada di mana dan kita ada di mana Masyarakat umum gemar mengerjakan sebuah pekerjaan, gemar berpacu dalam sebuah keadaan dan kita tidak ada di sana. Sehingga kita dengan pekerjaan kita aneh bagi orang lain. Dan aneh bagi orang lain bukan karena kita salah, namun kita karena sudah tidak lagi seperti mereka. Karena tidak lagi seperti siapa? Seperti mereka mereka bagikan sebuah arus yang besar yang sedang berjalan dan kita seolah-olah orang yang sedang berseberangan dan berlawanan dengan arus tersebut. Sehingga kita dianggap aneh oleh orang lain. Karena kita tidak sejalan dengan arus yang sedang mereka tempuh. Di dunia ini orang ramai-ramai mencari kedudukan walau dengan segala macam cara kita malah menjadi orang yang tidak mau diangkat menjadi pemimpin aneh atau tidak? aneh bagi orang lain di pasar orang rame-rame mencurangi timbangan kita berusaha agar tidak pernah kurang kalau bisa kita lebihkan sedikit karena kita takut kurang memberikan timbangan itu kepada orang lain aneh atau bukan? aneh dan begitulah seterusnya Orang berada pada sebuah jalur yang padat yang mayoritas manusia sedang bergerak di jalur itu. Sementara kita bertolak belakang dengan jalur tersebut. Sehingga kita yang bertolak belakang itu dianggap aneh. Salah satu yang bisa kita jadikan aplikasi realita, aplikasi real dalam saat sekarang ini, sekarang ini mayoritas manusia matanya menuju televisi. Matanya menuju apa? televisi. Ada apa di televisi itu? Final. Final. Kalau boleh kita hitung sekarang ini jutaan mata manusia ada di televisi. Jutaan. Dan kita seolah-olah tidak terpengaruh dengan jutaan manusia tersebut. Aneh bagi orang. Ada arus besar yang sedang berjalan. Ada arus manusia besar yang sedang menikmati ada arus besar yang sedang ikut mendukung walau dengan doa karena tadi pagi ada ibu-ibu yang bertanya di majlis taklim tafsir Ustadz saya ikut mendoakan menangnya tim Indonesia apakah saya salah dalam melakukan itu orang sedang hanyut dalam harapan besar tim merah putih bisa mengejar mimpi kita sedang bersama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahagian daripada aplikasi kun fid dunya gharibun jadilah kamu di dunia bagikan orang asing orang berada pada jalur yang banyak kita tidak ada di jalur itu kita ada di jalur lain yang lebih diridhoi oleh Allah godaan untuk meninggalkan majlis pasti didatangkan oleh syaitan di dalam dada kita terutama bagi kita yang pernah menjadi pencinta bola bundar itu tapi kita berhasil mengalahkannya dengan izin Allah dengan hadir di majlis ini mudah-mudahan saudara kita yang rajin hadir di majlis ini sekarang tidak hadir bukan karena alasan itu <laughs> mudah-mudahan saya berharap saudara-saudara kita yang rajin hadir di majlis ini yang wajahnya kita kenal sebahagiannya hari ini tidak hadir sekarang ini bukan karena bola bundar itu mudah-mudahan kita berhusnudzon mudah-mudahan bukan karena alasan itu Ada alasan lain? Tapi kalau dibilang alasan lain kok banyak kali. macet ya, bukan baru macet ya ya. Insyaallah. Kata Umar bin Khattab, kalau kamu melihat sebuah kesalahan pada saudaramu, carikan untuknya 70 uzur. Cari uzur yang pertama, ah nggak mungkin ini. Cari lagi yang kedua, nggak mungkin ini. Cari yang ketiga, nggak mungkin. Cari yang keempat, nggak mungkin. Sampai 70 kali uzur. Ketika 70 kali kamu mencarikan uzur untuk dia tidak dapat juga uzurnya, kok lemah kali uzurnya? Katakan, mudah-mudahan saudaraku punya uzur. Allahu akbar. Nilai persaudaraan yang besar ini dibangun oleh agama Islam. Aplikasi dari sebuah firman Allah tabaraka wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Musuh Islam ingin umat Islam tidak bersatu. Apa antum kira tidak bersatu itu artinya sesama umat Islam harus saling perang, harus saling bantai, harus saling serang? Tidak. Intinya adalah bagaimana umat Islam tidak bersatu. Perihal dengan apa mereka bisa membuat umat Islam tidak bersatu akan mereka lakukan. Karena apa bedanya Muslim Indonesia dengan Muslim Malaysia? Apa bedanya? tidak ada beda sesama umat Islam hanya beda negara kenapa di stadion itu mereka saling caci maki kenapa di stadion itu mereka saling jatuh menjatuhkan kenapa di stadion itu mereka bagaikan musuh mereka bukan bagaikan umat Islam yang berada pada satu agama, satu Allah, satu agama dan satu nabi masing-masing membela sesuatu yang bukan Allah, bukan Rasul dan bukan syariat. Sehingga secara tidak terasa telah terkotak hati telah terjadi permusuhan telah terjadi sifat benci dan beraneka ragam sesuatu yang bisa timbul di dalam dada dikarenakan pertandingan-pertandingan yang seperti ini dan yang senada dengannya. Maka tidak heran kalau hal-hal yang seperti ini dimarakkan dan disemarakkan walau menelan biaya triliunan rupiah dan dunia akan support itu dengan kekuatan dana finansial yang ada pada mereka lihatlah jangan jauh-jauh apabila kita sesama provinsi bertanding tidak mungkin sulit rasanya kalau ada orang provinsi Riau yang kemudian asli orang Riau membela Jayapura dan dia tidak mau berada pada barisan PSPS dia ada pada barisan Jayapura rasanya kok mustahil sekali itu terjadi sehingga kaum muslimin tanpa terasa terkotak-kotak tercabik-cabik dan olahraga salah satu yang mudah memicu permusuhan lihatlah saudara-saudara kita yang sudah rajin mengaji sudah bercelana gantung, sudah berjenggot panjang, kalau sudah main bola bisa kelahi mulut. Betul atau tidak? Realita atau tidak? Berarti olahraga mampu mendatangkan permusuhan. Dan permusuhan sesama muslim adalah target dakwah syaitan. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha. Sesungguhnya syaitan ingin meletakkan di antara kalian sesama kalian permusuhan dan kebencian dengan segala cara dia akan masukkan bibit-bibit permusuhan satu sama lain dengan segala macam cara namun sayang siapa yang mengerti namun sayang siapa yang peduli namun sayang siapa yang mau berhenti Seharusnya seorang muslim benci dan cintanya tergantung kepada saleh dan toleh seseorang. Inilah yang disebut di dalam agama kita dengan akidah al-wala wal bara. Kecintaan kita kepada seseorang karena kesolehan orang itu dan kebencian kita kepada seseorang karena ketolehannya. Toleh adalah lawan daripada saleh. Tidak peduli warna kulit, tidak peduli suku bangsa, tidak peduli nasab, tidak peduli bahasa, tidak peduli pakaian adat, tidak peduli apa lagi sebut. Tidak peduli. Bagi kita siapa yang paling saleh dia yang paling kita cintai. Dan siapa yang paling talih dia yang paling kita benci. Dan akidah wala dan barok itu lenyap di arena olahraga. Akidah wala dan bara hilang di arena olahraga. Namun siapa yang peduli? Mudah-mudahan mukaddimah ini bermanfaat karena hadis dan sebelumnya Al-Qur'an harus bisa kita aplikasikan dalam realita kehidupan. Dia bukanlah hanya sekedar teori kosong. Dia pasti sebuah teori yang mengajarkan kita bertindak dan berbuat mengarahkan langkah kita ke kanankah, ke kiri kirikah, luruskah, berhentikah? Semua itu ada di dalam Al-Qur'an dan dan hadis. Maka orang yang mengikuti Al-Qur'an dan hadis, dia bagaikan orang yang berjalan di kegelapan malam dengan cahaya di tangannya. Dia bisa memilah, ini jalan yang benar untuk saya melangkah, ini jalan yang salah untuk saya hindari ini tempat berpijak yang benar untuk saya pijakkan kaki saya di sana ini tempat berpijak yang tidak benar agar saya hindari dia bisa melakukan itu dengan cahaya yang ada di tangannya oleh karena itu ketika mas ketika kita berangkat ke masjid kita minta kepada Allah cahaya ya Allah jadikan cahaya di hatiku jadikan cahaya di lisanku jadikan cahaya di pendengaranku jadikan cahaya di pandanganku jadikan cahaya di atasku di bawahku kananku kiriku belakangku di depanku berikan untukku cahaya ya Rabb dan orang yang tidak Allah berikan untuknya cahaya dia tidak punya cahaya. Dan ketika dia tidak punya cahaya, bagaimana dia akan berjalan di kegelapan syahwat dan di kegelapan fitnah dunia? Bagaimana dia akan berjalan di atas jalan tersebut? Ketika dia tidak memiliki cahaya. Semakin besar perpegangan teguhnya seorang muslim dan muslimah kepada syariat Allah, semakin besar cahaya yang ada di depannya, semakin jelas jalan yang akan dia tempuh. Sehingga dia berjalan di permukaan bumi dengan cahaya tersebut. Dan di akhirat kelak hal yang sama akan terjadi. Allah akan buat padang mahsyar gelap segelap-gelapnya. Dan Allah bagikan cahaya Cahaya yang Allah berikan di padang mahsyar akan senilai dengan kadar cahaya iman yang dengannya kita berjalan di permukaan bumi. Semakin besar keimanan kita, semakin besar cahaya yang kita dapatkan di padang mahsyar. Ada orang yang kata Rasulullah SAW cahaya untuknya bagikan gunung di depannya. Allahu Akbar. Gunung. Sehingga tidak mungkin dia salah dalam melangkah. Ada cahaya besar, terang benderang bagikan gunung besar di depannya. Ada yang cahaya itu kecil. Ada yang cahaya itu sebesar kuku. Kadang hidup, kadang mati. Bagikan gunang-gunang. Dan orang munafik tidak diberikan cahaya. Orang mukmin berjalan, mereka ketinggalan, mereka memanggil-manggil. Wahai orang-orang mukmin, tunggu kami, tunggu kami. Bukan kami di dunia bersama kalian? kata orang-orang yang beriman balik lagi kalian ke belakang cari cahaya di sana mungkin ada cahaya di belakang itu setelah mereka kembali ke belakang Allah buat sebuah pembatas antara orang mukmin dan orang munafik bahagian orang mukmin penuh dengan rahmat bahagian orang munafik penuh dengan adab itulah yang Allah terangkan di dalam surah Al-Hadid maka semua kita pada dasarnya adalah orang yang berebut mendapatkan cahaya itu cahaya iman yang akan menerangi kehidupan kita dan cahaya itu berasal dari dalam dada bukan ada di kening seperti kata orang sufi cahaya itu ada di di keningnya bagikan senter katanya orang beriman itu kelihatan cahayanya keluar dari keningnya itu bagaikan senter inilah cahaya dan cahaya paling kuat itu cahaya Rasulullah SAW kemudian cahaya itu berpindah dari kening-kening yang pantas untuk mendapatkannya jadi kalau kita tidak pernah belajar sama gurunya, nggak pernah ada cahaya di kening kita itu. Dan itu batil. Cahaya yang dimaksud adalah cahaya yang, yang ditimbulkan oleh il, yang ditimbulkan oleh ilmu dari Al-Qur'an dan hadis yang mampu mengatur langkah seorang muslim dan muslimah dalam seluruh problematika kehidupan dan dalam seluruh perjalanan kehidupan. Apapun yang terjadi, dia tahu cara solusinya bahkan belum lagi problema terjadi dia sudah buat sesuatu yang tidak yang me me membuat problema itu tidak terjadi maka orang muslim dan muslimah memiliki firasat yang tinggi kalau begini akan terjadi begini kalau begini akan terjadi begini kalau begini akan terjadi begini sehingga belum lagi terjadi dia sudah memperkirakan kejadian itu yang disebut dengan firasah Kata Rasulullah, firasah orang mukmin lebih tajam daripada pedang. Dan hadis Hasan dengan derajat yang hasan dihasan oleh Syekh al Bani rahimahullah di dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Firasat orang mukmin lebih tajam daripada pedang. Dan orang yang tidak mampu melihat ketika dia melakukan ini apa yang akan terjadi di depan, ketika dia tidak melakukan ini ketika dia melakukan ini apa yang akan terjadi di depan, tidak mampu melihat itu, dia akan melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat di kemudian hari itu artinya firasahnya tidak tajam dan ulama berkata barang siapa yang ingin mendapatkan firasah tajam firasat dalam bahasa kita tapi kalau saya katakan firasat nanti ada firasat-firasat yang <laughs> gimana gitu ya orang Indonesia itu punya mengatakan firasat itu bukan itu firasat bagi dia kok hati saya nggak enak ya siapa yang meninggal ya gitu-gitu firasat gitu orang Indonesia bukan bukan itu yang firasat dalam syariat bukan itu yang firasat firasat adalah kata para ulama menebak kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan kejadian yang di masa sekarang ini menebak sesuatu yang batin dari zahir zahirnya ada begini diperiksa dipelajari pelajari ditebak sesuatu yang ada di balik semua ini itu firasat itu firasat dalam istilah syariat bukan firasat yang tadi Ya kadang-kadang kata orang kita dan anak punya hubungan batin ketika perasaan gak enak, anak sakit berarti. Bukan itu, bukan itu firasa, bukan itu. Maka orang yang tidak mampu memperkirakan kalau dia begini apa yang akan terjadi, kalau dia begini apa yang tidak akan, yang akan terjadi, berarti dia tidak punya firasa yang tajam. Boleh jadi dia melakukan sesuatu yang baginya mungkin bermanfaat, padahal firasah orang mukmin menunjukkan bahwa ini mendatangkan mudarat besar. Dan kata para ulama, orang yang ingin mendapatkan firasah yang tajam harus selalu menjalani kehidupan yang jujur. Ketika dia selalu melatih dirinya jujur, Allah tabaraka wa taala akan memberikan kepadanya firasah yang tajam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Jadi kembali kita kepada topik yang awal tadi. Rasulullah SAW mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun. Seolah-olah kamu orang aneh. Aneh. Bentar lagi malam 1 2011. Bentar lagi. Berapa hari lagi nih? Saya nggak ngitung-ngitung juga nih. Hah? Dua hari lagi? Kita akan melihat jutaan manusia turun ke jalanan. Kalau Anda ada di sana, Anda tidak mengamalkan hadis Rasulullah ini. Walaupun hanya sekedar tidak ingin merayakan, namun sekedar ingin melihat kemeriahan malam pergantian tahun itu. Kalau Anda ada di sana, Anda tidak menjadi orang yang dikatakan Rasulullah SAW kun fid dunya ka'annaka gharibun apabila kita bawakan kepada aplikasi kehidupan sekarang ini semua orang sudah sibuk dengan internet semua orang sudah sibuk dengan Facebook kita harus mengerem hal yang seperti itu karena kita ingin masuk ke dalam kelompok ka'annaka gharibun Bahkan ketika kita digelar, digelar oleh orang kamu gaptek, kita mengatakan alhamdulillah. Kalau gaptek soal internet, saya tidak terlalu merasa rendah. Karena saya tahu sekali saya masuk dunia internet, sekali saya buka internet, dua jam berikutnya saya tidak bisa tidur karena asyik bolak-balik surfing internet bolak-balik kiri kanan halaman-halaman yang menarik terus mendalam mendalam mendalam mendalam dan hanya sedikit orang yang selamat surfing internet untuk hal yang sifatnya tidak dosa dan maksiat menurut data statistik 90% pengguna internet untuk situs-situs porno karena itu himbauan jiwa dan itu bisikan iblis dan di dalamnya terdapat kelezatan, kenikmatan. Karena yang ditampilkan di sana pasti tampangnya jauh berbeda dari istri-istri kita. Pasti bodinya jauh lebih daripada istri-istri kita. Sehingga rambutnya memukau, hidungnya memukau, pancaran matanya memukau, lekukan tubuhnya memukau dan pukauan-pukauan itu membuat kita bisa tiga jam, empat jam, lima jam tidak terasa ada di depan internet. Kalau mau belajar soal internet satu hari selesai. Apa sih susahnya? Yang susah itu buat website, itu susah. Tapi kalau buat surfing, buat chatting gampang. Sangat gampang. Ambil satu majalah, ambil satu buku, ada buku sekarang di khusus, khusus di karang orang. Bagaimana cara chatting? Istilah-istilah yang ada dalam percetingan Oh, percetingan Hah? Ada istilah-istilah, kesingkatan-singkatan dalam chatting itu apa gitu. Kalau kita tidak tahu, kita tidak akan bisa baca itu. Apa yang ditulis orang di dalam chatting tersebut. Karena kalimat yang sangat panjang bisa mereka rangkas dalam beberapa huruf saja. Dan itu gampang. Satu hari bisa belajar tidak sama dengan menghafal hal ataka hadisul ghasyiyah tidak sama hal ataka hadisul ghasyiyah bisa seminggu nggak selesai-selesai betul atau tidak pun untuk belajar istilah internet itu gampang gampang sekali kata orang Minang kaji manurun itu suatu hal yang mudah sekali untuk dikerjakan tetapi Anda harus menilai tingkat iman Anda ketika berhadapan dengan internet. Ketika Anda yakin Anda tidak akan kuat dengan godaan internet itu, tinggalkan internet itu. Jangan sediakan di rumah Anda. Apalagi untuk anak-anak Anda yang sedang pancaroba. Internet merusak mereka. Dan tidakkah kenakalan remaja? Pergaulan bebas. Seks bebas. Hamil di luar nikah Sekian puluh persen pemudi yang tidak lagi perawan. Bukankah itu semua gara-gara ulah seorang jahat yang bernama internet itu? Jangan katakan tidak. Kalau Anda katakan tidak, Anda tidak tahu realitas kehidupan umat. Memang betul internet bermanfaat, tidak ada yang bisa mengingkarinya. Memang betul internet bisa berdakwah ke seluruh alam, tidak ada yang bisa mengingkari itu. Memang betul berdakwah melalui internet bisa lebih cepat daripada berdakwah melalui lisan, MP3 dan VCD dan yang lainnya. Tidak ada yang bisa mengingkari itu. Saya dan kita tidak bisa mengingkarinya. Sekali kita ceramah didengar oleh orang belahan dunia pada detik yang sama. Pada menit yang sama, maaf detiknya mungkin tidak. Karena ada masa untuk peralihan itu. Sekian detik. Betul itu. Manfaat daripada internet ada. Kita ingin cari bagaimana menyusun program sekolah yang baik masuk dunia internet ketemu kita ingin mencari bagaimana tugas kepala sekolah masuk dunia internet ketemu bagaimana menjadi guru yang sukses masuk dunia internet ketemu bagaimana membangun restoran yang bagus masuk dunia internet ketemu bagaimana masak-masak yang enak masuk dunia internet ketemu manfaat betul tidak ada yang bisa mengingkarinya namun apa anda yakin ketika anda masuk internet hanya itu yang anda lihat atau itu hanya dalil pertama dua tiga langkah masih seperti itu di langkah yang kelima anda mulai menyerempet menyerempet bahaya maka kita harus mawas diri ma'asyarul muslimin dan muslimat akan arus berbahaya yang sedang mengalir kuat di dalam kehidupan umat manusia zaman sekarang terkhusus di Indonesia terkhusus di Riau terkhusus di Pekanbaru ketika anda yakin bisa masuk dunia internet untuk hal yang bermanfaat tidak mengganggu iman anda iklan-iklan yang mungkin akan memetik keinginan untuk pindah kepada dunia lain anda bisa yakin tidak akan termasuk ke dalam petikan-petikan itu maka bismillah masuklah dunia internet Anda akan mendatangkan berkah untuk umat biiznillah karena dakwah melalui internet bisa bermanfaat sangat luas untuk dunia bukan hanya untuk Masjid Al-Madinah tidak ada yang menghalangi orang untuk masuk dunia internet di dalam dakwahnya bahkan merubah pola pikir dan menyerang pola pikir orang-orang kufar melalui dunia internet telah mendapatkan tempat yang sangat unik diceritakan oleh para masyayikh yang ikut berdakwah melalui dunia internet itu cuman permasalahannya siapa kita siapa masyayikh bagaimana iman kita bagaimana imannya masyayikh bagaimana warok kita bagaimana waroknya masyayikh ini yang menjadi pertanyaan penting ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Kalau kita yakin, silahkan. Suatu hari saya surfing, Pekanbaru. Saya ingin melihat kota Pekanbaru, apa saja yang terekam di kota Pekanbaru melalui internet. Saya ketik Pekanbaru di Google, lalu saya tekan gambar lalu saya tekan cari maka dikeluarlah gambar-gambar Pekanbaru yang saya minta Pekanbaru yang keluar gadis yang hanya dua pakaiannya saja yang ada di badannya ada apa hubungan Pekanbaru dengan perempuan ini dia ingin menarik anda kepada link yang lain dan wanita ini namanya bukan Pekanbaru nama dia bukan Pekanbaru mana ada wanita namanya Pekanbaru nggak ada tapi kenapa dia ada ketika kita membuat pekan baru saja? Kalau pekan baru keluarnya dia, <laughs> bagaimana? <laughs> Kalau kita mengetik yang bukan pekan baru gitu loh, yang hubungan-hubungannya sama sedikit hot-hot gitu, apa yang akan keluar di internet itu? Saya ingin melihat Padang hal yang sama terjadi saya ingin melihat danau maninjau hal yang sama terjadi ada sesuatu gambar yang membuat kita membuka link ke arah yang lain semua adalah jebakan-jebakan syaitan maka ketika orang mengatakan anda gaptek saya tidak marah karena saya tahu kadar iman saya nggak kuat berhadapan dengan internet itu dan mungkin saudara-saudara kita yang bermain di dunia internet imannya lebih kuat daripada saya silahkan dia masuk ke dalam dunia internet kalau dia yakin memiliki iman yang kuat dan saya berharap seperti itu yang memasuki dunia maya adalah orang-orang yang beriman kuat bukan beriman lemah seperti saya dan yang lainnya silahkan masuk dunia internet tapi kalau anda tidak yakin maka takutlah kepada Allah kepada nerakanya kepada perhisaban di padang mahsyar karena seluruh yang anda lihat akan anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa taala seluruh biaya yang anda keluarkan untuk membiayai internet itu akan anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa taala dan saking asiknya shopping internet ada orang yang mengeluarkan biaya internetnya dalam satu bulan itu 6 juta rupiah apa yang dia lihat apakah 6 juta rupiah seluruhnya untuk dakwah boleh jadi tapi kayaknya anda bukan da'i saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat الله wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun hei orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah kerjakan perintahnya hindari larangannya dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan untuk hari esoknya dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah akan memberikan kabar kepada kalian akan mengungkap kepada kalian akan menceritakan kepada kalian akan mendatangkan bukti kepada kalian atas seluruh yang kalian amalkan di permukaan bumi termasuk ketika kalian ada di depan laptop, di depan komputer yang sedang membuka jaringan internet semuanya akan dicatat oleh malaikat semuanya akan diperhitungkan di padang mahsyar semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di padang mahsyar di mahkamah Allah yang tidak akan menyisakan satu dosa sekecil apapun tanpa perhitungan dan tidak menyisakan satu pahala sekecil apapun tanpa balasan dan kehidupan dunia begitu menggiurkan makanya Rasulullah SAW menasihati kita untuk mengelompokkan diri di dalam barisan orang-orang yang aneh di permukaan bumi aneh kenapa aneh dia tidak seperti orang-orang dia orang, tapi dia tidak seperti orang-orang. Dia manusia, tapi dia tidak seperti manusia-manusia lainnya. Dia orang Islam, tapi tidak seperti orang-orang Islam lainnya. Dia sholat, tapi tidak seperti orang-orang sholat lainnya. Dia pengajian, tapi pengajian yang tidak seperti pengajian-pengajian lainnya. Dia membaca buku, tapi buku yang dia baca tidak seperti buku-buku yang lainnya. Dia membaca majalah tapi majalah yang dia baca tidak sama dengan majalah-majalah orang lain. Dia masuk dunia internet tapi masuknya tidak sama dengan masuk orang-orang yang lain. Inilah aplikasi yang nyata dalam sabda Rasulullah SAW kun fid dunia ka'annaka gharibun jadilah kamu di dunia bagaikan orang asing asing aneh aneh orang ini gak sama sama orang lain Orang lain nggak begitu, kok dia begitu? Takut untuk dinyatakan orang lain aneh membuat banyak orang mengikuti kebiasaan yang ada di negerinya, kebiasaan yang ada di masyarakatnya, kebiasaan yang ada di provinsinya, di kotanya. Kenapa? Hanya takut dikatakan orang aneh. Tidak sedikit yang memberikan laporan kepada kita ketika suami mengajak istrinya berjilbab syar'i, tidak berjilbab jilbab burung yang diikat-ikat itu. Apa kata istrinya? Saya tidak mau jadi orang aneh saya tidak mau jadi orang apa orang aneh karena jilbab lebar bagi dia adalah suatu hal yang aneh orang lain tidak begitu orang lain juga umat Islam orang lain juga orang sholat orang lain juga orang mukmin mukminah tapi nggak begitu begitu amat apa kata mereka jangan terlalu berlebihan lah beragama lah pakai dalil lagi dibacakan hadis wa iyyakum wal ghulu hmm. Hindari oleh kalian perbuatan berlebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu. Yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka berlebihan. Jilbab besar itu berlebihan. Saya lebih suka menjebak okay, jilbab burung saja tidak berlebihan. Salah pasang di dalam dalil. Salah pasang di dalam pemahaman. Salah pasang di dalam aplikasi kehidupan beragama Bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tentang hulu. Adapun itu yang anda bicarakan bukan hulu, tapi istiqamah. Itu bukan hulu saudariku, itu istiqamah. Andai wanita ikhlas melakukannya karena Allah. Itu istiqamah bukan hulu. Itu kesempurnaan dan bukan berlebih-lebihan. Bahkan lebih sempurna lagi apabila dia meniru istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna ajmain. Kata Aisyah, ketika kami akan pergi berhaji, Rasulullah memerintahkan wanita untuk membuka cadar-cadar mereka dan membuka sarung tangan-sarung tangan mereka menandakan mayoritas wanita di zaman Rasulullah bercadar dan mayoritas mereka memakai sarung tangan menutupi kulit yang ada di tangan telapak tangan yang tersebut sehingga Rasulullah membutuhkan perintah untuk mencopot itu ketika akan berihram melaksanakan ibadah haji apa kata Aisyah radhiyallahu anha maka kami pun menanggalkan cadar-cadar kami akan tetapi kalau kami berpapasan dengan kaum laki-laki kami tutup wajah kami dengan jilbab kami kami tutup wajah kami dengan jilbab kami kalau anda mengatakan wanita berjilbab lebar adalah berlebihan silahkan berkata istri nabi berlebihan ketika anda mengatakan istri nabi berlebihan anda harus berkata nabi mengajarkan sesuatu yang berlebihan kepada istrinya dan itu anda pasti tidak mau melakukannya maka ini bukanlah hulu ini adalah istiqamah fid fastaqimu ilai istiqomahlah kalian kepada Allah wastaghfiru dan mohon ampun kepadanya karena sehebat apapun kalian istiqomah kalian pasti terjebak ke dalam hal yang salah oleh karena itu perintah istiqomah setelahnya ada perintah istighfar perintah untuk istiqamah setelahnya ada perintah untuk apa istighfar karena sehebat apapun seorang muslim dan muslimah untuk berusaha istiqamah dia tetap akan terjebak ke dalam hal-hal yang salah itu istiqomah dan itu bukan berlebihan dalam beragama salah pasang dalil salah pasang pemahaman semua itu karena cahaya ilmunya redup cahaya imannya redup mudah-mudahan redup tidak hilang sama sekali maka perlu kita arif akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yakinlah apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu pembahasannya sudah ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kita tinggal mencocok-cocokkan. Dan ketika kita tidak pandai mencocokkannya bertanyalah kepada para ahli ilmu. Ketika ahli ilmu di daerah kita tidak mampu menjawabnya, tanya kepada ahli ilmu di daerah lain. Mungkin ahli ilmu di negeri kita tidak bisa menjawab dan boleh jadi ahli ilmu di negeri seberang bisa menjawabnya. Karena ilmu ada orang yang menguasainya lebih daripada orang lain. Soal ilmu wa kulli dhi ilmin alim. Kata orang di atas langit masih ada langit. Di atas seorang ahli ilmu masih ada ahli ilmu lagi. Dan begitu seterusnya. Dan Allah memuliakan orang-orang dengan ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui semuanya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat dalam surah Al-Mujadalah Al-Mujadilah Allah mengangkat orang-orang beriman dari kalian dan orang yang berilmu darajat beberapa derajat kata Ibnu Abbas mi'atu darajah 100 derajat diangkat daripada yang lainnya maka apapun yang terjadi dalam geografi kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita ingin mencari pencocokannya di dalam Al-Qur'an hadis pasti bertemu. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis diturunkan untuk mengatur perjalanan hidup kita. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas. Petunjuk untuk manusia. Dan pasti ketika manusia mengambil biografinya dan mencocokkannya dengan Al-Quran, ada sesuatu yang cocok, kemudian Al-Quran mulai mengarahkannya. Melangkahlah ke kanan, melangkahlah ke kiri, berjalanlah, berhentilah, berhenti untuk sesaat, setelah itu maju dan begitu seterusnya tinggal sampai di mana kita memiliki keinginan untuk mencocokkan biografi kita dengan peraturan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tinggal lagi pertanyaannya sejauh mana kita bisa memiliki ilmu tentang Al-Quran dan hadis yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari pada diri kita sendiri, pada istri kita, pada anak-anak kita, pada teman kita, pada orang tua kita, pada saudara kita, pada tetangga kita, kepada masyarakat umum secara luas. Dan jangan pasang aksi terbalik. Mau dakwah, dakwah dulu ke Sulawesi, yang di samping rumahnya berantakan. Faham? Mau dakwah, dakwahnya ke Sulawesi, ke Jakarta, ke Irian Jaya. Apa enggak ada lahan dakwah di dekat rumah kita? Atau apa enggak ada lahan dakwah di rumah kita sendiri? Sudah selesaikan lahan dakwah di rumah kita sendiri? Tanyakan. Andai sudah selesai, silahkan pergi ke Sulawesi. Silahkan pergi ke Irian Jaya. Silahkan. Tidak ada yang melarang. Kalau memang lahan dakwah di rumah kita sudah kita garap sedemikian rupa. Mungkin di sana saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan dakwah kita. Mungkin saudara-saudara kita di sana membutuhkan tausiah-tausiah kita. Tetapi kalau yang di luar sana kita peduli yang di dalam rumah berantakan Allah akan minta pertanggungjawaban kita apa yang ada di rumah kita bukan apa yang ada di Sulawesi sana Rasulullah SAW bersabda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi seluruh kalian pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang kalian pimpin anda demi Allah bukanlah pemimpin di Sulawesi anda demi Allah bukanlah pemimpin di Malaysia anda Allah tidak akan minta pertanggungjawaban dari Anda soal Sulawesi, soal Malaysia, soal Thailand. Anda tidak akan Allah minta pertanggungjawaban karena itu ada pemimpin-pemimpinnya akan Allah mintai pertanggungjawaban. Anda pasti pemimpin di rumah tangga Anda sendiri. Dan seluruh hal dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar di rumah tangga Anda yang Anda ketahui, Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang itu bersiaplah untuk memberikan jawabannya kepada Allah di padang masyar kelak maka suatu keteledoran yang luar biasa suatu keteledoran yang luar biasa anda peduli Sulawesi, Irian Jaya, Kalimantan, Jawa bahkan menyeberang sampai negeri jiran sementara yang tinggal di rumah anda abaikan sehingga yang tinggal di rumah anda abaikan bahkan anda tidak meninggalkan nafkah wajib untuk mereka di saat-saat mereka membutuhkan ada suami di sampingnya. Di saat-saat mereka membutuhkan ada ayah di samping mereka, Anda tidak peduli itu. Dan Anda anggap itu adalah ujian keimanan untuk berdakwah. Karena menurut mereka semakin besar godaan untuk meninggalkan rumah, semakin besar godaan keimanan. Kalau Anda berhasil melaluinya, Anda termasuk orang-orang yang telah merasakan nikmatnya iman. Allahu akbar. Jadi meninggalkan isi dalam keadaan hamil tua, meninggalkan isi dalam keadaan hamil muda beda. Lebih besar godaan imannya meninggalkan isi dalam keadaan hamil hamil tua. Meninggalkan istri dalam keadaan hamil tua dengan biaya cukup, meninggalkan istri dalam keadaan hamil tua tanpa biaya, godaannya beda. Lebih besar meninggalkan istri dalam keadaan hamil tua tanpa biaya. Kalau Anda sukses meninggalkan itu, godaan imannya Anda telah lewati. La ilaha illallah. Beginikah pemahaman seorang muslim? Beginikah Rasulullah SAW mengamalkannya? Beginikah para sahabat memahami sunnah Rasulullah? Sementara anda orang yang menurahkan sunnah di tengah kaum muslimin Dan saya yakin anda mencintai sunnah itu Akan tetapi ilmu yang merupakan cahaya Kehidupan Aturan kehidupan belum anda kuasai Dengan baik karena mungkin ada yang salah dalam ilmu Anda. Mungkin ada yang keliru di dalam pemahaman Anda. Ada sesuatu yang harus dimasukkan ke dalam bengkel syariah. Lalu dibengkeli oleh Al-Quran dan hadis dan Anda harus ikhlas menjalankan selama Anda ada di bengkel-bengkel tersebut. Jangan masuk bengkel dalam keadaan ta'asub. Jangan masuk bengkel dalam keadaan hawa nafsu. Anda tidak akan bisa dibengkeli oleh montir-montir syariah Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kenikmatan dunia dan perhiasannya telah menarik banyak orang untuk menggelutinya. Sebahagian besar menggeluti kenikmatan-kenikmatan dunia dalam bidang harta. Sebahagian lain menggeluti kenikmatan-kenikmatan dunia di dalam kedudukan sebahagian lain menggeluti kenikmatan-kenikmatan dunia di dalam ketenaran dan popularitas bahkan sebahagian tidak ini dan tidak itu namun dia menggeluti kenikmatan dunia dengan nafsu dan syahwatnya sangat sedikit dari manusia yang di dunia ini hidup untuk menimba ilmu sehingga jumlah orang-orang yang hidup untuk menimba ilmu agama yang hak seperti yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa qalilum mahum kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh alangkah sedikitnya mereka maka sesungguhnya barisan orang-orang yang hidupnya untuk ilmu agama belajar mengajarkan jumlah mereka di tengah kaum muslimin minoritas ketika kita tahu bahwa penuntut ilmu agama syar'i minoritas Ketahuilah bahwa dari minoritas penuntut ilmu agama tersebut sedikit lagi jumlah yang mengamalkannya. Sudahlah penuntutnya itu sedikit dari yang rajin menuntut ilmu itu, yang rajin mengamalkannya tidak sebanyak yang menuntut ilmu itu. Sehingga bisa kita bayangkan alangkah sedikitnya orang yang menggabungkan antara ilmu dan amalnya dan tentu kita ingin kita masuk ke dalam rombongan yang sedikit itu tentu kita mau kita ingin masuk ke dalam kelompok yang sedikit itu karena memang jumlah penduduk surga itu sedikit sedikit dibandingkan jumlah penduduk neraka orang yang tidak mau hidup untuk menuntut ilmu agama celaka dan orang yang rajin menuntut ilmu agama dan tidak mengamalkan pun demikian tersisalah orang-orang yang di permukaan bumi rajin menuntut ilmu syariat dan mengamalkannya di dalam kehidupan mereka oleh karena itu iman di dalam Al-Quran sering digabungkan dengan amal saleh. Illalladzina amanu wa amilu salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak cukup dengan iman. Para ulama mengatakan iman kalau sudah bergabung dengan amal, makna iman adalah ilmu. Makna iman adalah ilmu. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menafsirkan firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Asr A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu beliau tafsirkan ilmu wa 'amilu salihat beliau tafsirkan amal wa tawasaw bil haqq. beliau tafsirkan dakwah Watawasau sabar beliau tafsirkan sabar di dalam menjalani ilmu, amal dan dakwah tersebut. Dan tafsir beliau disepakati dan disetujui oleh seluruh ulama ahli tafsir. Maka iman dan amal saleh adalah penggabungan antara ilmu dan amal. Itu ciri-ciri orang yang akan selamat. Bagaimana dia akan selamat kalau dia tidak menuntut ilmu? Dan bagaimana kalau dia mau selamat kalau ilmunya tidak dia amalkan? Aisyah ditanya, bagaimana dengan orang-orang yang rajin menuntut ilmu tapi tidak terampak dari amal salehnya, perkembangan ilmu tersebut? Amal soleh tidak mencerminkan ilmu yang dia tuntut. Jawaban Aisyah, innama yukthiruna hujajallahi alaihim. Mereka kalau begitu keadaannya hanya memperbanyak hujah Allah atas mereka di akhirat. Kerjaannya memperbanyak hujah Allah. Kamu sudah tahu kenapa tidak dikerjakan? Kamu sudah mengerti kenapa tidak dikerjakan? Kamu sudah faham kenapa tidak diamalkan? Kamu sudah pernah mempelajarinya kenapa malah bermalas-malas mengerjakannya? Kenapa sudah tahu terus memperbanyak hujah Allah di permukaan bumi? Bukankah pada hari ini kamu sudah diberitahu, sudah keluar hadisnya, sudah keluar ayatnya, sudah kamu dengar, sudah kamu pahami, kenapa tidak juga diamalkan? Makanya orang-orang yang akan Allah jamin mendapatkan khilafah di permukaan bumi mendapatkan keamanan di permukaan bumi mendapatkan kejayaan di permukaan bumi hanya orang-orang yang menggabung ilmu dan amal di dalam surat An-Nur ayat 55 Allah berfirman wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Lihat, iman dan amal saleh. Iman kalau sudah bergabung dengan amal saleh, mana iman adalah ilmu. Amal saleh mananya adalah amal. Orang yang menggabungkan ilmu dan amal Allah berjanji untuk mereka. Allah berjanji kepada mereka. Allah akan memberikan janjinya. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Pasti Allah menjadikan mereka khalifah di permukaan bumi. Kapan? apabila ilmu dan amal telah berbaur menjadi satu di dalam mayoritas kehidupan kaum muslimin tidak dalam bentuk orang-orang individual yang sedikit tetapi ketika kehidupan kaum muslimin adalah kehidupan alladzina amanu wa amilu salihat pasti Allah jadikan kaum muslimin mendapatkan janji Allah Ketika janji Allah itu belum turun, itu artinya kehidupan kita belum lagi kehidupan yang Allah inginkan di dalam ayat alladzina amanu wa amilus salihat. Mungkin kehidupan kita benci ilmu, benci amal saleh. Atau mungkin kehidupan kita sudah cinta ilmu tapi masih tidak mau beramal saleh. Makanya Allah belum berikan, belum berikan janjinya bukan karena Allah ingkar janji tapi karena kita belum berhak mendapatkan janji itu lihatlah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang membangun khilafah Islamiyah melalui iman dan amal saleh di kota Makkah 13 tahun Rasulullah membangun iman dan amal saleh di jiwa-jiwa kaum muslimin yang mau beriman kepada beliau itu yang beliau bangun Demi Allah tidak beliau tidak membangun kerajaan. Demi Allah beliau tidak membangun kekuatan untuk menggulingkan kekuatan Quraisy. Tidak ada aksi itu pada dakwah beliau di kota Makkah. Bahkan beliau ditawarkan kepemimpinan di kota Makkah, beliau tolak. Karena kepemimpinan bersyarat. Banyak orang yang menyuarakan syariah, syariah, syariah, syariah. Begitu sampai kepada pucuk pimpinan, mana syariahnya? Tidak ada. Banyak orang yang menyuarakan kalau mau terjadi perubahan ambil puncak tertinggi, benamkan ke bawah. Kalau enggak enggak kuat, kita enggak punya power. Baik, sampai Anda kepada pucuk pimpinan tertinggi tersebut, bisakah Anda membenamkannya ke bawah? Maka pembenahan umat dimulai dari pembenahan akidah. Seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gantungkan umat manusia kepada penciptanya, jangan gantungkan dia kepada benda, kepada kuburan, kepada pepohonan, kepada bebatuan. Hilangkan ketergantungan kepada selain Allah. Jadikan mereka hamba Allah satu-satunya. Bertauhid, menjauhi syirik. Dan itu syarat mutlak kepemimpinan itu. Karena di bawah ayat Surat An-Nur tadi, ya'budunani la yusyrikuna Nabi syai'a. Mereka harus beribadah kepadaku satu-satunya, tidak berbuat syirik. Selagi kesyirikan masih merajalela di dalam kehidupan kaum muslimin, Allah tidak akan berikan kepada mereka khilafah Islamiyah itu. Kalau kesyirikan sudah ada di sebuah negeri, itu artinya maksiat lain sudah ada juga. Karena tidak mungkin nenek moyang dosa ada sementara anak-anak dosanya tidak ada. Kalau syirik sudah ada di sebuah negeri, sudah merajalela itu artinya maksiat yang lebih kecil dari syirik pun telah merajalela karena setan tidak akan sampai kepada syirik sebelum dia melalui langkah-langkah maksiat tidak akan ada perjalanan menempuh menempuh jalan untuk mencapai syariah untuk mencapai khilafah lebih baik daripada daripada jalan yang ditempuh Rasul kita tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada itu itu mustahil menurut orang-orang yang beriman Rasul kita mengatakan ana a'lamukum wa atqakum lillah. Saya orang yang paling berilmu di antara kalian. Saya orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menciptakan suatu metode yang lebih cantik, lebih gampang, lebih mudah, lebih hebat daripada metode Rasul? Mustahil menurut orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka seluruh aksi yang kata mereka jalan pintas menuju khilafah Islamiyah itu bualan dan ilusi. Isapan jempol yang tak kapan mereka bisa mencapainya. Dan mungkin tidak akan pernah berhasil. Karena tidak akan mungkin kejayaan itu Allah berikan kepada orang yang menyelisihi sunnah Rasulnya. Tidak mungkin. Namun sebagian mereka-mereka yang logikanya sangat tinggi mengatakan, kalau dengan majlis taklim, majlis taklim, majlis taklim, kapan akan berubah umat? <laughs> Hati-hati. Logika yang cerdas tapi kurang ilmu. Kurang iman. Kalau hanya pembinaan tauhid, tauhid, tauhid. Kapan berubah umat? Kapan berubah bangsa? Tidak bisa memerangi mall itu dengan tauhid. Tidak bisa memerangi tempat karaoke itu dengan tauhid. Menurut sebagian orang masuk logika juga. Menurut sebagian orang iya juga, nggak berubah-ubah ini. Bagaimana cara merubahnya? Hancurkan. Satu Anda hancurkan, tahun depan dia tumbuh lagi 10 karena teman-teman yang datang ziarah dan teman-teman yang datang takziah mana efek penghancuran tempat maksiat yang bisa membahagiakan umat namun efek pendidikan tauhid telah memberikan efek yang positif di dalam kehidupan umat beragama seandainya anda selamat dari tidak pernah tidak selamat dari seluruh dosa selain syirik dan kufur itu lebih baik bagi anda karena dengan itu anda tidak akan kekal di neraka Allah untuk selama-lamanya seandainya dan itu kita tidak ingin seandainya dengan dakwah kita orang bisa selamat dari syirik dan kufur dua dosa besar ini yang akan mengengkalkan orang di neraka namun dia tidak selamat dari seluruh dosa yang lain Itu apa saja dosa yang kita tahu namun kita bisa selamatkan dia dari kufur dan syirik dengan dakwah tauhid kita sungguh kita telah memberikan jasa yang hebat dan luar biasa kepada dirinya karena itu akan menyelamatkannya kekal dari di neraka Allah tetapi kalau kita membangkitkan semangatnya untuk membuat khilafah Islamiyah kita tidak perhatikan tauhid yang ada di dalam dadanya kalau anda pergi berjihad pakai tangkal tidakkah itu syirik? apa gunanya anda wafat di medan tempur orang melihat anda orang syahid, syahid, syahid anda syirik di sisi Allah kekal di nerakanya untuk selama-lamanya kalau Anda meyakini tangkal itulah yang bermanfaat, tidak ada arti gugur di medan perang kalau Anda pergi dengan akidah syirik. Namun karena orang tidak mengerti pentingnya tauhid dan fundamentnya tauhid di dalam kehidupan beragama umat Islam, bahkan mendirikan khilafah Islamiyah bagi mereka melebihi tauhid maka mereka benci kepada majelis-majelis tauhid itu dan mereka menganggap pembicaraan tentang tauhid tidak akan membangun umat. Mereka salah, salah dan salah. Tidakkah Rasulullah membangun umat dengan menegakkan tauhid pertama kali? Awal dakwah Rasulullah la ilaha illallah ini puncaknya ilmu tauhid. Puncaknya iman. Dari situ Rasulullah membangun umat. Sehingga terciptalah jiwa-jiwa yang bertauhid seperti Bilal, Terciptalah jiwa-jiwa yang bertauhid seperti Ammar bin Yasir dan keluarganya. Yang penyiksaan dunia bagi mereka tidak akan ada artinya. Di depan kokohnya bangunan tauhid mereka. Ilmu tauhid sumbernya Al-Qur'an dan hadis. Referensinya Al-Qur'an dan hadis. Adapun ilmu politik sumbernya koran, majalah, internet farkun bainal masdarain alangkah bedanya referensi kedua kelompok ini kita dibuai terus, terus membaca di surat kabar membaca di internet membaca di majalah-majalah inilah referensi mereka dan tidakkah kita sadar bahwa media-media itu digunakan untuk mengarahkan umat kepada sebuah pemahaman yang menguntungkan mereka oleh karena itu kenapa mereka benar-benar menguasai media informasi itu karena kita akan dibuat semaunya mereka dengan cara yang halus kalau itu yang kita jadikan referensi hidup beragama selamat hanyut dalam perangkap-perangkap mereka tidak cukupkah bagi kita Al-Quran dan Hadis? untuk mengetahui cara musuh menghancurkan umat Islam? Tidak cukupkah firman Allah tabaraka wa taala walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tatabi amillatahum Sehingga kita butuh internet, butuh yang lainnya tinggalkan ayat ini. Aneh bin ajaib. Cara orang memahami syariat. Al-Qur'an dan hadis cukup, saudaraku. Benteng kokoh yang tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun. Andai kita bisa berpegang teguh dengannya paling tidak mereka tidak bisa mem mem memasuki benteng kita paling tidak mereka tidak bisa memasuki benteng keluarga kita kalau ataupun mereka bisa menjebolkan benteng kaum muslimin dan apabila diri kita selamat keluarga kita selamat sudah cukup itu bagi kita sebagai kemuliaan di akhirat karena pertanggungjawaban di hadapan Allah selesai namun apa untungnya kalau kita berhasil duduk di kursi terhormat walaupun kata kita menurut untuk perjuangan dan dakwah namun kita dan keluarga kita tidak mengikuti ajaran agama yang sebenarnya Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah kalau kita buka panjang lebar pembahasan ini kita tidak akan berhenti berhenti satu jam dua jam tiga jam ini asyik untuk dibicarakan Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat. Dan kita lakukan itu bukan karena kita benci saudara-saudara kita. Malah sebaliknya, karena kita sayang mereka. Sayang mereka harus tiap hari internet terus, majalah terus, koran terus. Kapan saatnya mereka kembali kepada Al-Quran? Membacanya, mentadaburnya, menghafalnya, mengajarkannya kepada manusia. Kapan? Orang yang sudah sibuk dengan internet mereka akan lupa Al-Quran sibuk ya bukan masuk sekali-sekali ketika bermanfaat sibuk dengan internet mereka akan lupa Al-Quran karena Al-Quran tidak asyik tidak sama dengan internet karena Al-Quran rumit menurut mereka tidak sama dengan internet maka daripada itu seharusnya kita senang kalau kita selalu diajak kepada Al-Quran selalu diajak kepada hadis Walaupun ternyata ajakan itu bertolak belakang dengan apa yang kita fahami selama ini yang mungkin sudah belasan tahun. Sesuatu yang telah kita fahami belasan tahun, kemudian datang nasihat berharga yang kita tahu bahwa itu berangkat dari pemahaman yang benar tidak semestinya kita campakkan pemahaman yang benar itu disebabkan pemahaman yang telah kita bina selama belasan tahun Jangankan selama belasan tahun Anda punya kesalahan pemahaman dalam belasan abad Tidak ada artinya Itu Anda pertahankan untuk sebuah pendapat yang benar Di hadapan sebuah pendapat yang benar Tidakkah syiah umurnya Hampir seumur dengan sunnah Tolong jawab Tidakkah syiah umurnya hampir seumur dengan sunnah Syiah ada di masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 41 Hijriyah. Berarti jarak antara sunnah dan syiah hanya 30 tahun. Umur mereka yang panjang tidak menyatakan bahwa mereka benar. Perjalanan agama mereka yang panjang tidak menyatakan bahwa mereka sahih. Umur tidak menentukan apapun. Karena kebenaran tidak dilihat dari panjangnya sesuatu dalam kehidupan kita. Kebenaran ditentukan apakah kita benar-benar mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Itulah kebenaran. Apa kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya? antum wa abaukumul aqdamun kalian dan nenek moyang kalian yang selama-lama ini ketika mereka berbuat syirik fa innahum aduwwun li mereka musuh saya illa rabbul alamin kecuali rabbul alamin laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalim mubin kata Nabi Ibrahim dengan tegas kalian dan nenek moyang kalian berada pada kesesatan yang jelas dan nyata yang sesat tetap sesat walaupun kita terima dari nenek moyang kita yang hak tetap hak walaupun kita terima dari orang yang paling kita benci walaupun kita terima dari syaitan sebagaimana Abu Hurairah menerima informasi benar dari syaitan itu syaitan musuh paling bebuyutan manusia tapi ketika dia berkata benar dan pembenaran itu diafsahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini harus kita ketahui Pembenaran setan itu tidak ketika setan berbicara, tapi ketika Nabi Muhammad menyatakan itu benar. Sodakoka wahwa kadub. Dia telah berbicara jujur kali ini kepadamu, walaupun dia orang yang sangat pendusta. Tahukah engkau Abu Hurairah siapa yang berbicara kepadamu malam itu? Dia adalah syaitan. Baru sah diamalkan bukan karena keluar dari mulut syaitan. Karena yang keluar dari mulut setan itu disahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam garis bawahi itu jangan hanya walaupun dari syaitan kita terima ini benar tapi kurang benar tapi apa? kurang walaupun dari syaitan tapi hak kita terima namun dari mana kita tahu kalau dari syaitan itu hak atau tidak dari mana kita tahu boleh jadi ini jebakan dari mana kita tahu? Setelah perkataan syaitan ditimbang dengan timbangan syariat Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Oleh karena itu Abu Hurairah mengamalkannya karena Nabi membenarkannya. Bukan karena setan mengucapkannya. Garis bawah itu dengan baik. Karena tidak mungkin syaitan seluruh kata-katanya diterima kalau sudah berbicara hal yang hal yang bersifat agama. Kalau setan mendatangkan agama, oh ini benar dari setan ini walaupun ini benar. Karena setan nggak mungkin bicara Al-Qur'an hadis, mungkin. Karena Al-Qur'an dan hadis dia selewengkan maknanya. Tetap perkataan setan harus ditimbang dengan timbangan syariat. Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Tidak cukup setan saja berbicara. Walaupun syaitan, walaupun musuh kita keluar dari orang yang paling kita benci di permukaan bumi, kalau itu benar sesuai dengan timbangan syariat, jawaban yang harus kita katakan adalah ahlan wa sahlan. Selamat datang kebenaran. Saya yang salah. Selamat datang cahaya ilmu. Saya yang selama ini di dalam kegelapan tidak tahu dan tidak mengerti. Terima kasih wahai orang yang datang menasihati diriku. jazallah man ahda ilayya ma'ayibi kata para ulama semoga Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang menerangkan kepadaku inilah aib-aib dirimu semoga Allah memberikan mereka balasan yang hebat karena mereka tunjukkan kepadaku aib diriku sekarang ketika kita nasihati ketika kita dakwahi dengan dakwah yang hak insya Allah karena kita yakin ini hak mereka merasa aibnya dibongkar yang mereka kobarkan api permusuhan dan ini tidak benar karena dakwah bukan untuk memusuhi dakwah untuk menyayangi dakwah bukan untuk menyesatkan dakwah untuk memperbaiki maka siapapun yang ingin berdiskusi tapi untuk mencari kebenaran ahlan wa sahlan tapi siapapun yang ingin berdiskusi ingin mencari permusuhan maaf saya tidak ingin bermusuhan dengan siapapun saya tidak ingin bermusuhan dengan saudara saya muslim sendiri kalau diskusi diwujudkan untuk sebuah permusuhan saya tidak ada waktu untuk bermusuhan begitu kita mengatakan kepada mereka tapi kalau anda datang untuk mencari kebenaran dengan hati yang ikhlas untuk mencari kebenaran mari kita duduk Mari kita berdiskusi. Mari kita mendatangkan dalil. Mari kita beradu argumentasi. Mari kita beradu pemahaman yang sahih. Harapan saya salah, Anda benar biar bisa Anda saya saya mengikuti Anda. Dan harapan saya yang benar dan Anda yang salah agar Anda bisa ikut saya. Bukan karena saya dan bukan karena adanya, tapi karena kebenaran yang Anda bawa atau kebenaran yang saya bawa. Al-haqqu dhalatul mu'min. Ainama wajadahu akhadahu Ainama wajadaha akhadaha Kebenaran bagaikan sebuah benda hilang yang ada pada diri seorang mukmin. Perhatikan bagaimana orang kehilangan benda. Antum kehilangan kunci mobil. Coba perhatikan bagaimana kehilangan kunci mobil. Kasak kusuk. Tanya sana, tanya sini. Karena kehilangan kunci mobil. Betul atau tidak? Seperti itu orang mukmin dengan kebenaran. Kebenaran bagikan benda yang hilang dari seorang mukmin. Dia bertanya kiri dan kanan. Dia membongkar kiri dan kanan. Dia menapaki kembali jalan yang tadi. Berharap apa yang hilang bertemu. Ketika dia dapatkan kebenaran itu, langsung dia ambil. aynama wajadaha akhadaha. Karena dia hidup untuk kebenaran dan dia berjuang untuk kebenaran. Inilah kita dan dakwah kita. Inilah pemahaman kita dan kita tidak mungkin mengemukakan ini kalau kita tidak yakin inilah yang paling benar dari seluruh pemahaman yang ada maka tidak ada yang lebih baik bagi seorang muslim dan muslimah selain terus menimba ilmu dan terus mengamalkan ilmu itu di dalam kehidupannya dimulai daripada ilmu-ilmu yang wajib dan amalan-amalan wajib dia kerjakan dan juga ilmu-ilmu tentang suatu yang haram dia mulai jauhi yang haram yang ia ketahui tersebut serta itu dia mencoba untuk membenahi dirinya dan menyempurnakan dirinya dengan amalan-amalan yang bersifat sunnat muakkad kemudian setelah itu menyempurnakan dirinya dengan suatu amalan yang bersifat sunnat walau tidak muakkad kemudian dia jaga dirinya dari hal-hal yang bersifat makruh dan sebelumnya dia menjaga dirinya dari hal yang bersifat syubuhat entah haram entah entah halal tinggalkan itu dengan cara seperti ini seorang muslim perlahan tapi pasti menuju kesempurnaan dirinya walau dia tidak akan pernah sempurna untuk selama-lamanya mana orang-orang yang mendidik dirinya untuk benar-benar serius mengamalkan sunat-sunat muakkad dari orang-orang yang rajin hadir di majlis ta'lim kita katakan kita tidak berbicara orang awam kita tidak berbicara kepada orang yang tidak hadir majlis ta'lim karena asyik menonton televisi kita bicara orang yang rajin hadir di majlis ta'lim yang nyarin menyuarakan sunnah di dalam lisan mereka mana mereka peduli kepada sunat-sunat muakkad apa itu sunat muakkad solat rawatib apa itu sunat muakkad solat witir apa itu sunat muakkad mana yang peduli kepada solat rawatib yang sedih apabila hari itu dia tidak bisa sholat sunat rawatib dengan sempurna mana orang-orangnya mana kita tidak mengatakan tidak ada kita mengatakan ada tapi mana jumlahnya mana jumlahnya sangat sedikit saudaraku Imam Ahmad ketika ada tamunya yang juga dikenal dengan penuntut ilmu menginap di rumah beliau malam itu ketika hendak tidur beliau siapkan bejana berisi air ketika pagi hari beliau melihat air itu segitu-gitu juga apa yang beliau katakan mana ada tolibun ilmi tidak bangun di malam hari ini masa Imam Ahmad mana ada tolibun ilmi tidak bangun di malam hari Pertanyaan kita sekarang bukan seperti ini. Pertanyaan kita mana tolibun ilmi yang bangun di malam hari? Mana tolibun ilmi yang merutinkan witir sebelum tahajud? Yang peduli kepada witirnya sebelum dia peduli kepada tahajudnya. Karena witir lebih afdol daripada tahajud. Bahkan witir dimasukkan oleh ulama dalam ibadah-ibadah solat yang wajib seperti pemahaman dalam madhab Hanafiyah walaupun itu bukan pendapat yang benar tapi saking kuatnya dalil-dalil pengharusan untuk witir sampai ada yang memasukkannya ke dalam ibadah wajib sholat wajib kalaulah witir kita abaikan dan itu ibadah mendekati wajib apa yang akan kita seriuskan di dalam sholat kita maka untuk ini kita sibukkan waktu-waktu kita. Untuk ini kita sibukkan diri kita. Untuk ini kita sibukkan hidup kita. Dan akan jauh lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri. Yakinlah saudaraku, mendekatkan diri kepada Allah mendatangkan kedamaian yang luar biasa di dalam jiwa. Dan kedamaian itulah yang kita butuhkan. Mendekatkan diri kepada Allah akan membuat kita menjadi orang yang sabar. Mendekatkan diri kepada Allah membuat kita menjadi orang yang wara. Mendekatkan diri kepada Allah menjadikan kita orang yang zuhud. Mendekatkan diri kepada Allah membuat kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Semua itu ada dalam takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila takarrub kepada Allah sudah kita lalaikan dan sudah menjauh sejauh apa kita lari daripada takarrub, sejauh itu kita sejauh itu pula kita akan lari dari sifat-sifat mulia di dalam syariat. Maka kita temukan orang-orang yang kemudian bermajlis taklim bersama kita dan zahir penampilannya penampil kita, lisannya hampir tidak ada bedanya dengan lisan orang awam. Isu yang beredar di tengah mereka hampir mirip dengan isu yang beredar di tengah orang awam. Namun orang awam bicara selebriti, dia bicara ustadznya. Dan kalau boleh dikatakan mana yang lebih parah, yang lebih parah adalah yang menggosipkan ustadz, bukan yang menggosipkan selebriti. Kenapa? Ketika ustadz rusak dengan gosip-gosip dengan lisan, yang rusak bukan hanya ustadznya, ustadz dan ilmu yang benar yang dia bawa. Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Siapa yang peduli? Kepada Allah kita mengadu, kepada Allah kita memohon, kepadanya kita meminta agar kita diberikan taufik dan hidayah ke jalan yang benar. dan kalau tidak ada usaha untuk pembenahan diri maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu yang kita idam-idamkan di dalam syariat kita memohon di dalam doa surga yang paling tinggi yang bernama Firdaus tapi kalau itu tidak kita iringi dengan pembenahan di dalam ilmu dan amal maka doa tinggal doa karena permintaan harus diini oleh usaha yang nampak untuk mengejar permintaan tersebut. Ketika kita minta rezeki yang banyak dengan cara tidur dan malas-malasan, maka orang berkata, "Kamu gila." Rezeki yang banyak tidak akan datang dengan cara bermalas-malasan. Seperti itu juga ketika kita meminta surga firdaus kepada Allah itu tidak akan bisa tanpa kemudian kita punya semangat untuk membenahi ilmu dan amal agar kita bisa layak menjadi orang yang menghuni surga firdaus tersebut. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon hidayah, kepadanya kita mohon bimbingan. Tidakkah setiap hari, setiap rakaat kita meminta kepada Allah, iya na'bud wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim inilah metode hidup seorang mukmin kepada Allah dia selalu beribadah tauhid kepadanya dia selalu memohon pertolongan untuk kemudahan melaksanakan ibadah tersebut dan dia selalu minta diajarkan jalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan mudah momen-momen ini memberikan kita nasihat-nasihat berharga Walaupun tidak jadi kita mempelajari hadis Rasul yang ada di depan kita ini, kita mempelajari hadis Rasul yang banyak yang bisa kita jadikan acuan dan ilmu dalam aplikasi kehidupan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi alamin.